السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah kumpulkan kembali kita di dalam majlis ini Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dari hajat dunia maupun hajat akhirat moga-moga diijabah Allah Subhanahu wa taala ya, harapan-harapan kita berkat daripada pembacaan hadrah masaudat ya masyaallah alhamdulillah kita diberikan kesempatan sama Allah dapat menjadi orang-orang yang dawam rutin membaca daripada hadrah masaudat mudah-mudahan rutinnya kita ini istiqamah sampai nanti akhir hayat kita insyaallah ya, kita bisa terus tetap istiqomah menuju jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan insyaallah dengan ini semua apapun godaan-godaan fitnah akhir zaman yang melanda kita semua ini mudah-mudahan berkat hadrah yang kita baca Allah tolak, Allah berikan keselamatan, Allah pelihara, Allah jaga kita semua dan segenap orang-orang yang kita cintai. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kemarin kita selesai membahas daripada keterangan tentang silaturahmi dan bagaimana bahayanya memutuskan tali silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya pengamalan. Kita bisa terus menjalin hubungan silaturahmi kita kepada segenap keluarga dan kerabat kita, orang-orang yang jahat maupun yang baik sama kita. Semua dari mereka tidak ada yang membuat kita mau menjauh, apalagi sampai mau memutuskan silaturahmi. Karena kita bukan mencari simpatinya manusia. Kalau mencari simpatinya manusia, tabiatnya kita senangnya sama orang yang baik. Manusia itu kalau disenyumin gila, kalau dicemberutin pegel. Ya, benar kan? Manusia kalau dikasih hadiah seneng. Giliran orang yang dikasih hadiah dia kagak, dia pegel. Itu manusia. Jibillatul insan tuhibba yuhibbu. Katanya manusia punya tabiat senang sama orang yang senang sama dia. Kebanyakan begitu, tapi senangnya jangan kelebihan juga. Kelebihan juga orang pegel. Orang senang, perhatian, peduli. Kita senang. Insya Allah katanya. Apa yang begini-begini nih, kita baik banget. Kita baik lagi sama dia. Kita senyum lagi sama dia. Kenapa? Dia orang perhatian sama kita. Gitu. Tapi begitu kita dibenturin sama orang yang gak sama, perhatiannya cuek, acuh, gak tegur. Kita mulai goyang. Kenapa? Kita berarti masih di tahapnya mencari simpati manusia. Kalau orang peduli sama kita, kita baru mau peduli sama dia. Dia gak peduli sama kita, kita gak mau peduli sama dia. Ingat bab kemarin yang kita bahas sebulan lebih tentang silaturahmi aja. Mudah-mudahan kita bisa faham dan mengerti betapa bahayanya mutusin silaturahmi. Jadi kita sekarang muamalahnya bukan karena orang, tapi muamalah kita karena Allah. Kenapa kita baik sama dia yang cemerut? Karena Allah. Kenapa kita baik sama dia yang jahat sama kita? Karena Allah. Kenapa kita mau e, memberi orang yang padahal kagak mau ngasih kita? Karena Allah. Justru makin kita berusaha melawan dorongan hawa nafsu kita yang mau membenci, di situ letaknya pahala yang lebih besar datang dari Allah buat kita. Nah, kita kan kemarin udah bahas. Mudah-mudahan pelajaran yang berlalu itu tidak berlalu begitu saja, tapi sudah menjadikan apa? Eh, pemahaman bagi kita yang cukup agar kita bisa terus semangat menjalin silaturahmi kepada sesama kerabat dan sesama sahabat-sahabat kita. Jadi abaikan semuanya dari sikap mereka, kita hanya fokus kepada apa yang Allah minta agar kita terus tetap menjalin silaturahmi. Maka sekarang kita mau lanjut daripada al-bab rabi'ul isrul bab yang ke-24. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع والعشرون في بر الوالدين أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحب إلى الله تعالى أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ومسلم غيره لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ومسلم Kita masuk ke bab 24. Bab birrul walidin. Bab apa? Berbakti kepada orang tua. Setiap dari kita pasti punya orang tua. tanpa mereka kita gak lahir di sini. Tanpa mereka kita gak ada di sini. Kalau bukan karena mereka yang berjuang mau susah payah hamil terus kemudian mau rela mempertaruhkan nyawa sampai kita lahir eh, maka di saya kita ini gak akan pernah ada di sini. Tapi karena mereka mau, masya Allah, mereka sanggup menyanggupi godaan tak tak hamil, lelahnya, daripada mengandung sampai melahirkan. Nah, ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti tahu deh rasanya kayak gimana. Ya bu ya, eh, gimana rasa melahirkan bu? Oh, kenapa orang tua punya kedudukan sampai segitu tinggi kan gara-gara sabab hamil dan melahirkan? Orang tua punya kedudukan yang begitu besar, kedudukan yang begitu tinggi karena dia sanggup hamil dan melahirkan. Ya gak bisa mungkin dipunyai sama orang laki. Gak bisa, orang laki gak, gak kuat. Soalnya orang laki pusing sedikit aja udah udah heboh. Eh, dibandingin perempuan, perempuan pusing-pusing jalan juga. Betul apa enggak? Iya, perempuan sakit gigi tinggal tempelin ini itu koyo tetap aja kerja juga, iya akan kalau orang laki dengar suara nggak bisa, bisa jadi dia kabuk, parah dan seterusnya. Perempuan lebih nyanggupin untuk bertahan, lebih nyanggupin untuk kuat menyikapi godaan, menyikapi ujian, menyikapi segala rasa sakit. Nah, makanya kan gak ada rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan, gitu kan? Sampai katanya disebut taruhannya adalah Jawa. Saya kemarin godain orang-orang. Di sini mayoritas ibu-ibu udah pernah ngelahirin. Waktu ibu ngelahirin, yang ibu pikirin apa sih? Tuh anak keluar. Keluar? Selamat. Ibu inget deh momen gentingnya ibu waktu lahiran itu. Lagi sedang genting-gentingnya, mules-mulesnya, sakit-sakitnya ya apa sih yang ibu pikirin saat itu? Anak apa pikirin diri ibu sendiri? Ibu pikirin anak, gitu ya. Karena orang tua pikirinnya anak lagi sakit-sakitnya, lagi getik-getiknya diingat anak. Jadi kita juga anak kan, ingat-ingat orang tua kita dulu begitu. Nah, lagi sedang genting-gentingnya, lagi sedang sakit-sakitnya, ditawarin sama dokter satu tawaran. Bu, Ibu anaknya nyungsang. Eh, anaknya nyungsang bu. Gimana nih bu anaknya dalam bahaya. Jadi kalau dipaksain nanti kenapa-napa, nanti kalau gak ibu ya kenapa-napa, kalau gak di anak. Umumnya orang tua jawabnya apa? Selamatin anaknya. Begitu ya. Pas, hampir rata-rata orang tua pasti mikirnya selamatin anak. Kalaupun ada orang tua yang bilang selamatin saya, kayaknya saya belum nemu deh ada orang tua seegois itu. Nah, <laughs> anaknya jangan dulu, dia belum lahir, saya udah lahir, selamatin saya aja. Pernah gak nemu orang tua kayak gitu? Kalau ada orang tua yang kayak gitu menurut kita gila apa gak ada orang tua? Orang tua gila ya kayak gitu. Barangkali kalau dia lagi gak kenapa-napa sekarang disuruh mikir menyelamatin anak, nyelamatin diri. Mungkin dia akan bilang nyelamatin diri gitu. Karena lagi dalam keadaan gak genting gitu. Tapi kalau pada saat lagi genting gak semua orang tua pasti mikirin anak. Kalau anak yang sakit dia bakal ngomong udah sakitnya jangan buat kamu buat ibu aja katanya gitu. Betul ya? Ya udah saking sayangnya ibu. Ibu gak takut sama mati waktu mau ngasih kehidupan untuk anak. Ya betul nggak? Ibu tidak takut lagi sama yang namanya kematian waktu mau melahirkan seorang anak. Waktu ibu mau memberikan kehidupan bagi seorang anak, ibu-ibu kagak ada yang pada takut mati. Tapi subhanallah, corona hebat bener. Ibu pernah mau rela nyerahin Jawa ibu untuk anak. Berarti rasa takut itu bisa ibu hadepin. Betul gak? Padahal waktu itu posisinya benar-benar antara hidup dan mati. Orang mau lahiran, rasa sakitnya ada, penderitaannya lagi dirasa, getiknya merasa, kan gitu. semuanya kalau bisa buat anak, buat anak kita lupa sama diri kita sendiri. Kita berani ngadepin apa aja asal kita bisa ngelahirin di anak. Waktu itu rasa takut semua kita halau. Buat anak, kita halau. Saya bilang sebetulnya semua perempuan itu punya jiwa keberanian seperti itu. Lah kenapa sekarang baru digosipin, digodain, awas banyak virus. Kebetulan dia. Mana ibu-ibu yang dulu berani mewati buat anak? Mana ibu-ibu dulu yang berani kuat buat anak? Mana ibu-ibu dulu yang hebat-hebat begitu sampai rela melahirkan tak peduli nyawa asalkan anak selamat? Eh baru ditakutin sama corona ngerem di rumah. Kemana itu keberanian? Saya bilang kok ibu gak takut mati itu waktu? Kelahirin gak takut mati. Corona yang belum tentu mati kok takut. Corona belum tentu mati. Udah takut. Yang lebih parah yang kagak kena corona. Paling takut dia. Kena kagak. Tungguin aja. Kayaknya si corona gak lewatin orang. Semua kena. Gak pandang kamu siapa, semuanya bakal ngerasain hal serupa. Karena penyakit. Orang kalau gak sakit, dia siapa? Betul gak? Kamu kan bukan Tuhan. Justru Nabi Muhammad bilang orang yang di dalam diri orang tersebut ada kebaikan, dirinya sakit. Kalau kagak sakit sama sekali, Berarti gak ada kebaikan di dalam dirinya kata Nabi. Nabi mau ngajarin sama kita, sakit itu bukan menyakut, bukannya menakutkan. Sakit itu rahmat. Sakit itu anugerah dari Allah. Bukan sesuatu yang perlu kamu benci. Sesuatu yang begitu kamu takuti. Sampai pada akhirnya membuat kamu mundur dari kebaikan. Mundur dari silaturahmi mundur dari persahabatan dan seterusnya. Tidak. Nabi ditawarin sama sahabat dulu. Rasul aku punya anak gadis. Orang yang Masya Allah rajin ibadah begini begini begini. Sampai dibanggain lah sama orang tuanya. Ini anak gak pernah sakit dari kecil. Tuh. Artinya dia anak gak pernah punya keluhan dari kecil gak ada sakitnya sampai sekarang. Nabi bilang, idanlah fiha Berarti itu orang gak ada kebaikan dia ya, kata Nabi. Kalau orang gak tahu rasanya sakit, gak tahu rasanya syukur. Kalau orang gak tahu rasanya sakit, berarti dia gak tahu bagaimana nikmat yang Allah berikan sama dia dalam sehat. Kenapa Allah kasih kita sakit? Allah mau ajarin kita caranya syukur. Allah mau kasih tahu kita bahwa sehat itu begitu bernilai. Kita harus tahu itu. Jadi yang namanya penyakit, itu mau lari kayak gimana juga, kalau udah datang sakit aja. Eh, nahan, nahan, hati-hati, jangan sampai flu. Eh. Begitu hidungnya meler bisa apa? Hati-hati jangan sampai flu, masker jangan lepas, jangan lepas, jangan. Eh begitu kepalanya pusing bisa apa? Karena ternyata pusing tidak, hidung ini meler atau tidak, kemudian batuk atau tidak, itu sebetulnya bukan kuasa kita. Semua itu ada yang berkuasa yaitu oh Allah. Jadi di hati dilapangin, punya keberanian jangan pernah getar apalagi sama yang namanya sebuah penyakit. Apalagi penyakitnya yang sekarang. Istiqomah. Istiqomah bukan nama penyakit, istiqomah sama perbuatan soleh kita sekarang. Jangan apa apa yang begitu digembar-gemborkan, yang begitu menakutkan, membuat kita mundur. Sedih bu, Ramadan, saya ingetin, bau Ramadan kalau musola disepiin lagi gimana? Hah? Sedih bu Ramadan kalau masjid disepiin lagi gimana? Karena katanya level 3 Level 3 bentar lagi naik level Biasanya kira-kira naiknya kapan tuh bu? Oh. oh. Ibu gimana ya? Kalau naik level 4 gimana bu? Kalau level 4 mall tutup gak kira-kira? Bawa tutup. Kenapa musola kita tutup? Kenapa suami-suami kita kerem di rumah? Nah, besok ibu tugasnya berarti kalau ada musola yang tutup, suaminya dirayu suruh cari musola yang buka. Atau kalau ibu tinggal di satu wilayah satu kampung, yang kebetulan musolahnya ditutup, saya sih beneran bilang, ibu baju ke RT Pak, Pak, pasar aja nggak ditutup Pak. Kenapa musola kita ditutup? Jangan diam. Datengin, ajak ngomong. Coba deh Pak. Udah Pak kalau emang ada perintah gak apa-apa. Musola kita tutup-tutupin yang penting di dalam orang sholat. Mau suruh sembunyi-sembunyi lagi gak apa-apa. Emang agama Islam ini ujung-ujungnya bakal bada adinu gharib wasya'udu gharib kama badak. kata Nabi. Agama Islam ini dulu datang aneh. Sembunyi-sembunyi gumpet-gumpet nanti bakal begitu lagi kata Nabi ya udah anggap aja sekarang udah garib ada orang sholat di masjid berani banget oh. di musola berani banget lagi begini hajatan berani banget nah, gitu ya ya udah bakal aneh semua orang nanti rumah open house aneh rumah bikin silaturahmi aneh biarin aja kamu jangan jadi yang merasa aneh kamu tetap menjadi yang tetap memakmurkan Bansanna fil islami sunnatan Kata Nabi SAW Barang siapa orang yang tetap terus menghidupkan sunnah-sunnahku Di saat orang-orang mulai mematikannya Maka baginya pahala bi'ah syahid Seratus orang yang mati syahid Orang gak ada yang buka rumah silaturahmi Sudah kagak silaturahmi? Sudah bahkan matlub, mahbub, dicintain, diminta Eh, gak ada yang buka rumah ente buka. Ente punya rumah buka. Berani banget. Bansarna fil Islam sunnatan. Saat semua orang matiin sudah itu kamu hidupin. sudah itu bagi kamu pahala apa? Bi'ah syahid. 100 orang yang mati syahid. Ingat. Nah, makanya saya bilang di majelis apa Ramadan nanti gak tutup di sini. Satu-satunya majelis saya kagak nutup di sini. Tapi kita ganti programnya. Kumpulnya di setiap hari Kamis dan Jumat. Insya Allah ganti juga kitabnya, ganti juga programnya. Bukan baca Hadroh, tapi kita baca khatmul Qur'an. Kita baca khatmul Qur'an di sini. Kemudian kita ngaji kitab Atibiat, Gak tutup, gak tutup. Yang mau ngaji ngaji sini. Buka puasa di sini-sini, buka puasa di sini. Kita bisa silaturahmi sama-sama terus. Jangan sepiin syiarnya Islam. Ibu-ibu yang kemarin bikin nastar, bikin ini, bikin itu, bikin. Panggilin orang-orang datang ke rumah. Tetap makmurin. Jangan ada yang kunci lagi rumahnya. Eh, <laughs> eh, ini emang ada lagi narasi. <laughs> Jangan ada lagi yang kunci rumahnya. <laughs> Ya, rumahnya buka. Jangan mau kalah dari kuburan. Kuburan dibuka, ada dari kemarin bilang, Ya Allah, kemarin corona rumah orang semua pada dikunci, gak ada yang mau kita silaturahmiin. Kita bilang, yaudah kita ke kuburan aja deh. Kata orang kuburan bilang, gak ada, ente orang dikasih hidup, bahlul bener katanya. Yang di alam barzakh lagi reoni lagi girang-girang lebaran. Eh yang hidup lebaran pada mendem di rumah. <laughs> Gak ada lebaran dia. Kata yang mati yang ada di alam barzak sedih dia bilang apa ini orang-orang sekarang hidup tapi gak hidup dia. Hidup tapi gak bisa ngerasain kebebasan hi, hidup. Was-was takut, bingung, gelisah. Masya Allah. Jadi ibu gak Orang tua kita Masya Allah luar biasa. Maka sedih kemarin pandemi sampai ada yang bikin orang anak gak nengok-nengok orang tua. Dengan dalil apa? Takut nanti orang tuanya ketularan. Apa sampai segitunya nggak boleh nengok? Saya bilang kita nih orang yang kelebayan, disuruhnya jaga jarak, ente nggak datang sama sekali. Disuruhnya jaga jarak, bukannya bukan dia hindarin pertemuan. Yang lebay siapa? Kita. Disuruh jaga jarak malah kagak datang. Berarti kan kalau mau tetap datang jaga jarak. Kalau ente berasa ente orang yang keliling ke pasar, takut bawa virus ke orang tua, ibaratnya gitu. Tapi kita aja jarak. di orang tua kita, apa kabar? Wi, baik. Abah sehat, bapak sehat, ibu sehat. Bawain yang perlu dibawain. Udah. Kagak mau cium tangan. Ya udah gak mau cium tangan, tapi nengokin silaturahmi. Disuruh jaga jarak, bukan tinggalin silaturahmi. Bahasanya jaga jarak yang ditutup semua tempat kebaikan ibadah ditutup katanya suruh jaga jarak sholat diikutin sama orang kita berjarak padahal gak ada aturan dia sholat berjarak gimana tengah-tengahnya setan ditemenin sholat udah diikutin lah sudah diikutin dikunci sekarang musola masjidnya jangan terulang lagi. Ibu-ibu ya kan ya kita orang kampung semua nih. Di daerah kita pasti ada musola, pasti ada masjid. Jangan bu, semangatin masjidnya, musolahnya. Jangan sampai jadi masjid musolah yang kayak kuburan. Gak ada penghuninya, gak ada orang yang ibadah di dalamnya. Dimakmurin, kalau bisa ketua masjidnya ente baik-baikin, kasih makanan tiap hari, kasih uang tiap hari, buka pak, buka. Eh, biasanya orang yang dikasih gitu semangat, oh siap bu, siap. Gitu, gitu. Ente dia kasih, gitu, ya. Ente bukain, siap bu, saya bu. <laughs> kasih malah, kasih bang, pak, PRT-nya panggil pak, nih kita kasih. Buka musola pak, iya, sip, beres bu, katanya. Kita kemarin nggak begitu sih. Kita kemarin iya aja, sekalian dirubah. Jadi <laughs> aja di rumah, intinya nya di rumah, ente di rumah ya. Sekarang jangan begitu. Sekarang kita pak murid semua. Udah, udah biasa sama penyakit, jangan takut. Ibu kalau mau lagi takut sama penyakit, ingat waktu ibu dulu ngelahirin. Saya pernah berhadapan sama hidup dan mati. Tapi kalau Allah mau kasih saya hidup, saya hidup. Saya pernah berhadapan dengan rasa takut yang lebih parah dari ini. Ternyata Allah mau kasih saya tetap hidup. Dan saya hidup. Begitu pula sekarang kita. Ya, Ibu-ibu, anak-anak kita jangan ada yang takut takutin sama penyakit, corona apalagi. Anak kecil gak ngerti apa-apa. Ya, iya. Anak kecil gak tahu apa-apa semangatin. Insya Allah Allah kasih kita sehat walafiat. Ya. Jadi kita baca hadroh, kita baca kurang apa coba pelindung kita. Kurang apa pelindung kita? Apa vaksin aja sih lewat? Oh, vaksin, kalau mau hadroh, kalau mau ke pengajian, mau kemana? Mau vaksin booster. <laughs> kita mau vaksin booster bilang, iya lebih dari mana subhanallah ya sekarang sekarang yang udah booster kemana aja pergi boleh nyampe di Indonesia karantina cuma tiga hari Katanya udah booster. Jadi kita booster deh sekarang. Jadi kita booster, minggu depan kita booster, lusa kita booster. Wow, kalau kita booster paling banyak daripada yang lain lainnya. Amin ya Rabbal. Taib. Kemudian kita nyampe ke bab 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi." Kami Allah mewasiatkan kalian Wahai manusia terhadap orang tuanya. Diwasiatin kita sama Allah, Allah pesan apa? Jagain orang tua kamu. Hamalathu ummu wahdan ala wahdin. Kata Allah, ibunya mengandung dia. Wahdan ala wahdin. Susah payah. Allah sebut susah payah. Jadi kalau ada orang kandung, dia ngerasain gak punya gejala, nggak ada masalah dalam kehamilannya, nggak ada gembetnya, udah kayak nggak hamil aja, itu bisa dikatakan sejuta satu yang begitu. Karena kebanyakan orang kalau mengandung macam-macam rasanya, iya, ya udah kandung deh, tuh tanya, macam-macam, gembet, bual, eh, belum lagi mabok, kalau ada yang sampai mabok, ya Allah singgung buah dan ala wahdin. Susah payah dia itu sampai dia melahirkan. Habis lahirin punya tanggung jawab nyusuin. Wa fisaluhu fi amin. Dia harus nyapih anaknya sampai di batas dua tahun. Gitu kan? Dipesenin sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita disuruh bakti sama kedua orang tua kita. Disuruh bakti sama kedua orang tua kita, dengan Allah SWT berpesan jangan sampai kita berkata apa fala taqul uffin wala tadharhuma wa qul lahuma qawlan karima jangan uff arti uff apa kiasan ah uh. kiasan Anak-anak sekarang biasa ngomong kayak gitu. Mamah nih. <laughs> Ada anak-anak ah mama nih. Jurang, jurang nih kata jurang. Babnya lain, dijaut. Kesel. Uf, bahasa Arabnya. Wala tanhar huma. Tanhar artinya apa? Respon kasar. Mama udah dibilangin, aku gak suka. Ngomong kasar. boleh. Makanya besok-besok ngomongnya kasar. tahan, Di, di, di kasarin. Gak boleh. Wala. perintahnya Jangan. Sekali-sekali. Wa kullahuma. Apa yang kamu disuruh? Katakan kepada mereka gaulan karimah. Jadi Anak boleh gak kasih tahu orang tua? Boleh, tapi gaulan kariba. Ucapannya itu harus karib, lembut. Tutur bahasanya baik, ucapan-ucapannya harus baik. Bukan ucapanmu dengan dengan orang tuamu sama kayak ucapan kamu dengan teman-temanmu. Beda, gaulan kariba. Karena dia orang yang harus dihormati. Gaulan kariba. Nah. Jadi kalau kau ngomong, oh, saya lihat orang tua saya nih kayaknya eh, salah jalan, boleh gak saya tegur? Boleh. Kalau kamu merasa bisa menegurnya, bagaimana cara menegurnya? kan karima, ucapan yang baik, kasih tahu. Masa ada kita ngelihat orang tua kita salah, kita diamin aja? Enggak, tapi kalau udah dia aja tetap dengan keyakinannya, abaikan, terserah dia, ya sudah, bukan hak kita, bukan urusan kita. Tapi saat kita bicara gaulan karimah. Akhraj Syekhan diriwayatkan dari Imam Bukhari Imam Muslim Al Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya pada Rasulullah, perbuatan apa yang paling Allah cinta? Jadi sekian banyak amal perbuatan, amalan apa yang paling Allah cinta? Dijawab as-salatu liwaqtiha. Salat dua waktu. Au ba'da fi waqtiha. Salat di waktunya. Karena kita nemuin zaman sekarang orang salat gak di waktunya. Ada kodok deh kodok. Udah kayak enak banget kodok. Kodok deh kodok Tar deh, tar. Ada orang yang kayak gitu. Mungkin banyak kita jumpai orang-orang yang sahal adis sholah. Menggampangkan perihal sholat. Tar. Tapi enggak diminta sholat sholah wakitiha. Diminta sholat di waktunya zuhur ya zuhur. Asar ya asar. Maghrib ya maghrib. Isya ya isya. Jangan kamu jadi orang yang maghrib Isya jadi satu. salat li waqtiha. Salat sesuai di waktunya. Pada waktunya. Azan berkumandang, kamu nggak lagi banyak hal, lagi nggak banyak urusan, atau bahkan sekalipun kamu sedang lagi banyak urusan, stop dulu, kerjakan salat Itu amal yang paling Allah cinta. Kemudian ayu, selanjutnya apa ya Rasulullah? birrul walidin. Bakti kepada kedua orang tua. Kedua loh. Bukan satu, kedua. Birrul walidin, ibu dan ayah. Jadi di sini juga jangan sampai walaupun kedudukan ibu lebih tinggi dari sisi bakti kita kepada orang tua itu dari banding ayah, tapi ayah juga punya sama kedudukannya untuk kita baktikan. Jadi bukan berarti kalau sama ibu manut sama ayah kagak, ah, nggak bisa begitu. Makanya sejak awal kamu dari awal berpasangan mencari pasangan yang mana yang bisa berkolaborasi di dalam melakoni melakoni tanggung jawab bagi orang tua. Yang suami tahu, yang istri tahu. Nanti bakal jadi bapak, yang satu bakal jadi ibu. Biar tahu. Jadi jangan nanti begitu anaknya mau apa, bapaknya ngomong apa, ibunya ngomong apa. Berantem. Si anak lebih nurut sama satu. Jangan. Jangan. Harus dua. Biasanya itu istri solehah itu selalu memprioritaskan kata suami. Walaupun sebetulnya kata dia yang patut didengar sama anak. Tapi istri yang solehah itu yang tahu nempatin diri sama suami. Nanti biasanya kalau anak, Mama aku izin mau keluar. Bilangnya apa? Coba tanya sama abah. Coba tanya sama ayah. Ayah bilang apa? Sementara ibu di belakang sama ayah udah kong kali kong. Jangan. Mau mau larang maksudnya jangan. Tapi biar larangan tadi. Tapi ibu juga jangan munafik. Tuh, nggak boleh apa apa ya udah deh gak usah. Ya, ibu harus jadi orang tua yang ragiin apa nama suami di depan anak. Jangan nggak boleh sama ayah, ya udah deh nggak boleh sama ayah kan kamu tahu ayah kamu gimana. Nggak boleh kamu kayak gitu. Eh, jelek-jelekin si ayah aja bisa ya. Eh, si ayah dijelek-jelekin sama ibu. <laughs> Gak boleh kamu begitu. Ya, udah jangan. Tapi enggak eh, ayahnya sama si ibu udah kau kalikong di belakang. Jangan di depan anak malah debat lebih konyol lagi. Eh, enggak. Tapi anak biar tahu. Jadi saling saling keterikatan antara anak mendengar jawaban ayah, mendengar jawaban ibu sama halnya. Nah, gitu. Nanti kalau ayahnya jawab, ayah sih nggak apa-apa, coba tanya ibu. Biasanya suami yang soleh kayak gitu. Nah, nanti coba ayah nggak apa-apa, tanya ibu. Ibu bilang ya sudah kalau ayah boleh, ibu juga boleh. Nah, kelar kan? Anak gak benci sama bapaknya, anak gak pegel sama bapaknya. Adil, mak sama bapak satu suara. Kalau mau kasih izin gitu. Kalau nggak boleh ya udah nggak boleh. Jadi kalau kamu juga mau punya aturan tidak boleh anak keluar, kebetulan yang ngomong si bapak, ibu ngomong, tapi mama pikir benar juga, udah mendingan kamu gak usah keluar. Mama sih gak serak kamu keluar, udah. Jadi anak tahu alasannya, ibu dan ayah memang gak ngasih dua-duanya. Bukan nanti ayahnya bilang kagak, ibu ibunya padahal yang ngomong, jangan, jangan, jangan. Tahu-tahu begitu anaknya nyamperin ibu, iya, mama sih ngasih aja, apa tuh gak ngasih. Ayah tuh gak ngasih, Wuh, anaknya kesel sama si ayah. Ayah resek, oh, anak sekarang. Ayah ribet, oh, ayah ruwet katanya. Jangan bu, itu kurang ajarnya anak pada si ayah boleh jadi adilnya gara-gara ibu. Ya, padahal si ayah begitu ibu juga yang nyuruh. Kemudian setelah birrul walidin, gultu thumma ay. Ditanya lagi sama sahabat, apalagi Rasul amal yang paling Allah cinta? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Jadi Imam Muslim riwayatkan, katanya seorang anak itu tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Kebaikan orang tuanya kecuali katanya jika anak itu menemukan dirinya sebagai apa? Dijadikan budak. Habib Ali Habsyi bilang apa? Eh, dalam managibnya Habib Ali bilang saya ini adalah budak orang tua saya. Andai kata ibu saya jual saya di pasar bisa bithaman dengan gibah, dengan nilai. Berapa aja nilainya? Saya dijual sama ibu saya. Saya redok. Karena memang saya budak ibu saya. <coughs> Begitu. Saya redok itu Habib Ali ngomong begitu. Sesuai dengan ini kata Imam Muslim, anak tidak mampu membalas jasanya orang tua kecuali sampai dia menganggap dirinya sebagai seorang budak. Dia menganggap dirinya sebagai budak bagi orang tuanya, lalu dibelinya dan dimerdekakan. Jadi kamu menganggap dulu kamu di budak, dibeli sama orang tua kamu dan kamu dimerdekakan olehnya. Jadi bayangin jasanya dia kayak apa. Uh, gitu. Kamu tuh tadinya budak, saya beli dan saya merdekakan kamu sekarang. Artinya bukan budak pada dasar hakikatnya budak tidak, tapi diumpamain habis dijadikan budak dibeli. Berarti orang tua yang beli kan? Nah, tapi saya merdekain kamu sebagai seorang anak Kemudian akbala rajul ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fagala ubayyuka 'ala hijra wal jihad abtaghil ajar Allah ta'ala Gala fahal bin walidika ahadun hayu Gala na'am bal kilahuma hayyu Gala fatabtaghil ajar Allah." Gala na'am gala farja' ila walidik fa ahsin sahbatuhuma wa Abu Ya'la wa Tabrani bisanadin jayyid ada seseorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghadap kepada Rasul, dia berkata, ya Rasul, aku berjanji setia padamu. Kemana kamu pergi, hijrah saya mau ikut. Kamu kemana aja saya mau ikut. Dia bilang gitu. Saya mau setia sama kamu. Dia ya, orang datang kepada Rasul mengaku bahwa dirinya akan setia kepada Rasul, akan berjuang bersama Rasul. Kemana aja Rasul pergi dia mau ikut. Pada saat kala itu Nabi mau hijrah. Nabi tanya sama dia, apa kamu punya orang tua yang masih hidup? balikilah huma Dijawab dua-duanya orang tua saya masih hidup ya Rasulullah. Apa yang kamu cari dari setia kepadaku? Pahala dari Allah. Kalau kamu mau pahala, kembalilah ke, kepada kedua orang tuamu, kejar pahala yang Allah di sana. disuruh pulang kepada Nabi. Disuruh pulang, suruh bakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kamu mau mengharapkan perintah Allah, mau mengharapkan barasan Allah, pulang Kata Nabi bilang, berbaktilah, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Ya, teringat ya, kisahnya seorang tabi'in. Jadi dia hidup di zaman Rasul tapi dia masuk kategori tabi'in. Tabi'in itu apa ibu? Tabi'in itu orang yang tidak melihat Rasul tapi melihat sahabat Rasul. Kalau sahabat itu siapa? Sahabat itu yang melihat Rasul, beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Jadi kalau misalnya Abu Jahal ngelihat Rasul tapi nggak masuk sahabat, kenapa? Karena dia nggak beriman kepada Rasul. Sahabat itu orang yang hidup melihat Rasul, beriman kepada Rasul, wafat dalam keadaan iman. Karena ada dulu di masa Rasulullah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Makanya diperangin saya tidak membuka karena sedih, berangin orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kalau yang wafatnya uh, bukan agama Islam, dia nggak masuk kategori kategori sahabat. Ya, gitu. Adapun tabiin, tabiin nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat. Dia ketemu sahabat dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah, wafat dalam keadaan iman. Itu namanya tabiin. Nah, ada seorang tabiin hidupnya di zaman Nabi, gak kesempatan ketemu sama Nabi. Dia itu bernama Uwais Al-Qardi. Pada tahu kan? Sering kita dengar tentang nama Uwais Al-Qardi. Ibu tahu apa Uwais Al-Qardi? Pak pernah ketemu? Kata Rasulullah Uwais itu ma'rufun fi ahlu sama Majhulun fil ard Di dunia dia gak banyak dikenal Tapi di langit penduduk langit kenal semua sama dia dia gak dikenal di bumi. Orang gak ada yang tahu sama dia. Tapi penduduk langit kenal betul siapa Uwais. Dulu Uwais itu tinggal dari mana? Dia orang mana? Orang Yaman. Tinggal di kabilah Koran. Nama daerahnya. Makanya dijulukin Al-Qardi. Tinggal di kabilah Al-Qaran. Punya ibu udah tua. Dia yang ngurusin dia yang suapin makan karena ibunya lumpuh dia yang suapin makan dia yang mandi ini semua yang ngurusin dia tapi cinta banget sama Rasulullah pengen ketemu sama Rasul begitu dia dengar Islam dengar tentang Rasul dia memberanikan diri izin sama ibunya ada air nggak kasih air Ada debu kali, debu-debu. Itu begitu debu. Taib. Jadi dia, saya Sayyidina Uwais, izin keberaniin diri sama ibunya. Boleh gak saya mau ketemu Rasul ke Madinah? Ibunya berat bu tadinya. Ibunya berat, Kata ibunya bilang, kalau kamu pergi saya sama siapa? Lego, Lego, Lego, dapat izin. Kata ibunya boleh. Tapi setelah ketemu, bersegeralah kembali kepadaku. Udah dia pergi deh, subhanallah. Kesempatan mau ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di Madinah, naasnya eh, sedih kan? udah jalan susah payah, minta izin dari orang tua susah payah. Karena dia tahu orang tuanya gak ngizinin bukan karena gak boleh dia ketemu sama Nabi. Tapi karena alasan dia tua, dia renta, gak ada yang ngurusin dia kecuali putranya satu-satunya ini Uwais. Akhirnya subhanallah nyampe di Madinah dia buru-buru nyamperin rumah Rasul begitu sampai di sana ternyata Rasulullah lagi perang Rasulullah gak ada di Madinah. Yang bukain pintu Sayyidina ah, Aisyah. Sayyidina Aisyah bilang, Rasulullah gak ada di sini. Rasulullah sedang perang bersama para sahabatnya. Tapi dia mau nunggu. Karena zaman dulu bukan kayak sekarang. Orang musafir itu tanggal sekian bakal sampai. Tanggal, gak ada, gak ada, gak bisa diprediksi. Dia mau nunggu, dia mikirin ibunya. Dia mau mau, mau buru-buru pulang juga tapi dia gedes udah nyampe di Madinah. Tapi dia nggak ketemu sama Rasulullah. Tapi akhirnya hatinya mengalahkan keinginannya. Dia pengen ketemu Rasul, tapi keinginan orang tuanya jauh lebih diutamakan sama dia. Dia pulang nggak ketemu Rasul. Begitu sampai Sayyidah Aisyah belum cerita ada yang namanya Uwais, Rasulullah yang udah nanya, ada orang kemarin datang yang nyamperin saya, seorang pemuda Ismu Uwais. Kata Sina Aisyah, bagaimana kau tahu ya Rasulullah? Rasulullah cuma senyum. Kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, Jikalau kalian nanti pergi haji, kata Rasulullah, Kalian carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan kalau kalian berjumpa dengannya, kata Rasulullah bilang, kirim salam dariku untuknya. Rasulullah kirim salam. Dan mintalah istighfar darinya. Kamu disuruh minta doa biar Allah ampunin dosa kamu. Sahabat loh yang disuruh minta. Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasul datang ayyamul haj pergi haji nah, itu dibiasakan pergi haji semua orang datang Sayyidina Abu Bakar berdiri nyari Hal minkum Uwais dicariin yang namanya uwes ada nggak dari kalian yang namanya uwes nggak ada cari lagi hal minkum uwes min kabilah karan tahu detail hal minkum nas bin ada nggak dari Yaman nggak ada Tahu Sayyidina Abu Bakar nggak sempat ketemu. Sayyidina Umar menjabat jadi khalifah 10 tahun. Dari 10 tahun itu Sayyidina Umar salah satunya berhaji. Sayyidina Umar tiap tahun jariin. Ada nggak dari kalian yang namanya Uwais? Siapa dari kalian yang dari Yaman? Siapa dari kalian yang dari kabilah Karan? Oh, gumpul orang-orang dari Yaman gumpul. Ini kami dari Yaman. Siapa dari kalian yang dari kabilah Karan? Kabilah Karan kumpul desa kalau kita bilang ya, seperti desa di Karan. Kalian tahu nggak orang yang namanya Uwais? Mikir itu orang-orang Uwais. Uwais kata dia bilang. Uwais Al-Gardi. Gak lama orang yang ngomong, kamu serius ini yang namanya Uwais? Iya kata dia bilang. Dia orang gila. Katanya orang-orang gini. Apa kamu kenal sama dia? Kata Sayyidina Umar bilang, ya tentu saya kenal. Dia yang ngurusin binatang-binatang kami di sana katanya ngomong. Yang ngurusin otak yang ngurusin eh, kudanya orang-orang itu yang berangkat, yang ngasih makan, yang ngasih minum, semua yang ngurusin. Kalau dibilang sekarang apa tukang yang ngurusin kuda grooming ya, yang ngurusin. Yang rapiin kotoran, yang ngebersihin itu wes punya kerjaan. Kata Sayyidina Umar bilang, antarkan aku kepadanya. Dia orang nggak kenal, kan dibilang baju hulun fil ard ma'rufun fis sama. Di dunia nggak dikenal. Tapi di langit dikenal, diterkenal. Maka Sayyidina Umar begitu nyamper lagi di tengah-tengah sahra, dia lagi dikelilingin sama sapi ya, dikelilingin sama kuda, dikelilingin sama otak, dia lagi sholat. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali yang datang. Abu Sayyidina Umar, Abu Sayyidina Ali yang datang nungguin dia selesai sholat. Begitu selesai sholat, dia salam. Assalamualaikum. Ditegur. Waalaikumsalam. Kan dua orang, Sayyidina Umar, Abu Sayyidina Ali yang datang. Man ismuka? Siapa namamu? Abdullah. Dijawab sama dia nama saya Abdullah. Siapa namamu yang ibumu berikan kepadamu? Apa nama? yang ibumu berikan kepadamu. Pada anta ditanya balik kepada dia, kamu siapa nanya-nanya nama saya? Ana Umar, wahada oh, Ali. Saya Umar dan ini Ali. Anta Uwais, apakah kamu namanya Uwais? Naam. Dia bilang iya. Dikasih itu. Anta Uwais iya. Dari mana saya bisa jamin kamu Uwais? Rasulullah pernah kasih gambar. Uwais Al-Qarni itu dulu pernah kena penyakit sebadan isinya budokan sebadan budokan waktu dia berdoa sama Allah minta syifa kesembuhan dia minta ya Rab sisain sebesar koin bekas budukan saya itu bekas korek-korek saya itu sisain koin biar saya tetap terus ingat kalau dulu itu kamu kasih saya sembuh dan ini nikmat darimu dia minta kata saya tidak Umar dari mana saya yakin anta wes Mana buktinya kamu Uwais? Nah, dibuka apa dia tandanya? Ada Uwais, ada di bekas lubang yang Rasulullah udah kasih gambaran dia. Rasulullah udah kasih tahu. Wah, masa Nabi Umar dipeluk. Rasulullah kirim salam sama kamu, katanya dia bilang. Bayangin Rasulullah kirim salam, gak sempat ketemu sama Rasulullah. Rasulullah kirim salam sama kamu. Dan Rasulullah suruh perintahkan kami, bayangin ini Umar, ini Ali, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali suruh minta Uwais beristighfar untuk mereka berdua. Kata Sayyidina Uwais bilang, "Man ana daripada kalian, saya siapa? Anta sahabi wa anta ajallu sahabah. Kamu sahabat-sahabat yang agung. Apa ana ana Uwais, saya cuma seorang Uwais." Lah, ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah suruh kita minta istighfarnya kamu. Maka Sayyidina Uwais Al-Gardi berdoa kepada Allah beristighfar untuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar hanya karena ibtithalul amr hanya karena mematuhi apa yang diperintahkan dan apa yang diamanatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa hikmah di balik ini hikmah di balik ini Rasulullah ingin memberitahukan kedudukan seseorang yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah hanya karena kebaktiannya kepada orang tuanya. Bahkan sahabat disuruh minta doa bagi dia. Sahabat disuruh minta istighfar sama dia. Kenapa Sayyidina Uwais dikatakan orang gila? ada wafat umbuh. Setelah ibunya wafat, Sayyidina Uwais itu gak punya rumah yang gede kayak rumah-rumahnya kita. Sayyidina Uwais tinggal di rumah tingginya kurang lebih sebadan dia, tinggi lebih sedikit, lebarnya kurang lebih tangan sama tangan begini aja. Itu rumahnya Uwais. Panjangnya kurang lebih sepanjang tubuh ya, tidak besar-besar itu rumah dia ya yang diisi cuma untuk sholat doang sholat kalau sholat ada Lailatul Qiyam ini malamnya berdiri dia berdiri dari awal sholat sampai mau menjelak adzan besok ada Lailatul Ruku ini lailahnya ruku malamnya ruku dia bakal ruku sampai mau adzan Sehari besoknya lagi Laila lailatul sujud. diri malamnya sujud, dia bakal sujud sampai bau azan. Sepanjang malam ibadahnya begitu. Kenapa orang bilang dia gila? Ya, kalau makan larinya ke tong sampah. Sampah dulu sama sampah sekarang beda. Sampah dulu roti kering dibuang. Kurma yang udah gak diambil masih bisa dimakan. Itu yang dimakan sama Wis. Yang ada di tong sampah yang udah pasti halal aja karena orang udah buang. Dia nyari yang dari situ. Sampai satu ketika dia pernah nyari makanan sebelahan ada anjing, anjing juga lagi nyari. Makanya orang bilang ini orang gila atau dia bilang. Dia ngomong sama anjing, ya kalbun, eh wahai anjing, kul bimba alik, wada akul bimba alik. Kamu makan makan yang pantas buat kamu, saya makan makanan yang layak buat saya. Di tengah-tengah dia lagi duduk makan orang gak mati ini, dia orang gila beneran kata dia bilang. Sambil dia makan dia ngomong, ya kan dia ngomong sama anjing. Kalau nanti di akhirat saya masuk surga, fa'ana khairun bika Dia ngomong, kalau nanti di akhirat saya masuk surga, saya lebih baik dari kamu wahai anjing. Tapi kalau ternyata nanti di akhirat saya itu masuk neraka, fa'anta khairun minni. Kata dia bilang. Kalau saya nanti di akhirat masuk neraka, berarti kamu wahai anjing lebih baik dari saya. Karena kamu nanti bakal jadi debu. Sementara aku akan menjadi bahan bakunya neraka. Uh, Tawadu merendah. Ini orang, jadi dia Wais al yang lebih dikenal adalah kebaktian dia terhadap orang tua. Tapi di sisi itu juga dibalik itu dia adalah orang yang zuhud. Yang betul-betul ibadah sama Allah dengan penuh kesungguhan orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau nggak dekat sama Allah nggak bakal dia bakal seperti itu ibadahnya, nggak bakal juga dia bakal patuh sama orang tua seperti itu. Tapi lihat Rasul SAW alaihi wasallam mau ngajarin kepada kita belajar dari seorang Uwais al Kardi, Belajar dari seorang Uwais al Bakti Baktinya sama orang tua bukan baik Bahkan hajinya dia lama atakit kalau saya nggak salah dari beberapa eh, rekam eh, riwayat yang ada dia pergi haji dia gendong uminya banyak perjalanan itu dari Yaman menuju Haram uminya digendong sama dia jadi di jalan dipikul uminya digendong sama dia sampai ke Haram Masya Allah itu dari dari dari cintanya dan dari baktinya dia kepada kedua orang orang tuanya. Baik. Nah ini Rasul saw yang didatangi dengan sahabat mau bakti Rasulullah suruh pulang pulang kata Rasulullah ilzamha kamu bakti sama orang tua aja pulang di situ kamu kata Rasul saw Alaihi eh, dapetin pahala yang serupa artinya orang dulu mau hijrah mau apa pasti sebelum mau hijrah Rasul ditanya ibu masih hidup gak kalau orang tua kamu kagak ikut hijrah, jangan ikut. Ibaratnya gitu. Kalau orang tua kamu gak ikutan musafir, jangan ikut. Mau perang, ditanya dulu, punya saudara gak? Ibu kamu ada yang ngurus gak? Ayah kamu ada yang ngurus gak? Kalau gak ada, pulang. Kata Nabi, urusin orang tua, jangan ikut saya. gitu. Lain halnya kalau mereka punya saudara-saudara yang mungkin bisa mengambil alih tanggung jawab dalam mengurus orang tuanya. Itu daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Ya'la kata dari riwayat juga Abu Lahya eh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu ditanya wa tarbrani ya Rasulullah ini uridu jihad fi sabilillah. Ada orang tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atarajul Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahi al jihad wala aqdir alaih Gala hal bagiya min walidika ahad Gala ummi Gala fas'alillah birrihuma Fa'idha fa'alta dhalik fa'anta haj Wa mu'tabar wa mujahid Ada orang datang kepada Rasulullah SAW Dia pengen berjihad Tapi dia gak mampu ngelakuinnya Dia mau Tapi dia gak bisa Maka Nabi SAW bertanya Apa kamu masih punya orang tua yang hidup? Adakah orang tua kamu yang hidup? Ada Rasul. Siapa kata Rasul? Ibuku, Ummi. Ibu saya yang masih hidup. Maka Rasul SAW bilang, Farji, pulang aja kamu ke sana. Fas'alillah fi birriha. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kamu berbakti kepadanya. Kemudian apa kata faida fa'alta dzalik? Dan kalau kamu sudah melakukan perbuatan tersebut, apa kata Nabi bilang? Faat haj. Itu dapat pahala haji. Wa kamu dapat pahala umroh dan kamu dapat mujahid pahalanya orang-orang jihad. Orang repot-repot pergi haji, pergi umroh, ternyata dia bisa dapetin pahala haji sama umroh berkat baktinya dia sama orang tua. Doa minta sama Allah agar kamu bisa berbakti kepadanya. Berarti di sini kita pahami bakti sama orang tua itu proses, usaha, kamu mau melakukannya, punya harapan mau melaksanakannya. Karena Rasulullah bilang fas'alillah fibirliha Berdoalah kamu kepada Allah agar kamu bisa berbakti kepadanya. Karena Rasulullah tahu, ya setinggi itulah derajat bakti kepada orang tua besarnya, godaannya juga tinggi. Godaan bakti sama orang tua juga tinggi. Syaitan gampang godak kita. Atau syaitan dia menggelit, dia ngeselin, dia gak enakin, dia gak ngertiin, dia gak fahamin kita. Gak. Makanya minta sama Allah kekuatannya. Rob, saya pengen bakti sama orang tua saya, bantuin. bantuin saya biar bisa bakti sama mereka. Tuh makin tua makin bawel. Biasanya gitu kan, makin tua makin banyak baunya. Makin tua makin banyak keluhannya makin tua makin banyak nggak sabarnya begitu terus di situ ujian buat kita sebagai anak fas'alillah fi birriha kata Nabi minta sama Allah biar kamu bisa bakti sama dia minta sama Allah ya Rob buat saya kuat biar saya tahan tahani diri saya biar gak ngomong kasar Tahani diri saya biar gak ngomong sesuatu yang menyakiti hatinya. Buat diri saya mudah melaksanakan seluruh keinginannya. Jadikan saya anak yang berbakti kepadanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fas'alillah fi birriha. Minta sama Allah biar kita dikasih mudah. Di situ fa'idha fa'alta Berarti kalau kamu udah sampai di fase itu bisa menjadi orang yang bakti kepada orang tua fa'atta hajj ente haji pahalanya. Fa'anta mu'tabar, ente dapat pahala umroh. Fata mujahid, kamu orang yang berjihad. Watabarani ya Rasulullah ini uridul jihad fi sabilillah. Gala ummu kahayya gala na'am. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam ilzam rijlaha fathumbil jannah. Wa ibn Majah ya Rasulullah bahaqqul walidin ala waladuhuma jannatuka wa naruka wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa lafdhu lahu wal hakim wa sahahu ya Rasulullah inni aratu an aghzu wa gajitu astashiruka fa qala hal laka min um qala na'am qala ilzamha fa innal jannah inda rijlaha Nah, Imam Tabrani meriwayatkan katanya seorang laki-laki berkata wahai Rasul saya mau jihad di jalan Allah Rasulullah tanya ibu kamu masih hidup Ya. masih Rasul kembalilah kepadanya suruh pulang kepada Rasulullah ilzam rijlaha fathubbil jannah kata Nabi SAW tetap berada di bawah kaki ibu karena di sanalah surga berada makna di bawah kaki di sini artinya bukan kamu disuruh ciumin kakinya kamu suka perhatiin gak ada adat orang kalau nikahan sukem Sukep doang nggak apa-apa. Tapi kalau sampai e, cium kaki atau apa, itu bukan yang batas mustahab. Walaupun kalau kamu lakuin tidak berdosa. Tapi kalau kamu sujud kepadanya, betah. Kalau ente cuma mau cium kakinya, ente mau minum air cucian kakinya, boleh. Tapi kalau sujud kepadanya, gak, gak boleh. Sungkem kakinya sujud sama dia nggak boleh karena sujud hanya milik milik Allah nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan katanya surga ada di bawah kakinya artinya nah, baktinya kita sama dia caranya kita menyayangi dia peduli sama dia dan mengurus dia artinya itu yang mengantarkan kita pada surga Makin mudah kita masukin diri kita ke dalam surga. Kenapa? Karena surga ada di kakinya. Ibaratnya gitu, surga ada di kakinya. Kemudian sahabat Ibnu Majah ya Rasulullah bahagul walidin ala waladuhuma. Apa haknya seorang orang tua ini terhadap anak-anaknya? Rasulullah bilang orang tuamu itu surga dan kamu. Kalau ente bisa berbakti kepadanya, maka dia surgamu. Kalau ente mendurhakainya berarti dia neraka nerakamu. Artinya bisa ada orang yang masuk surga karena bakti, bisa ada anak juga yang masuk neraka karena durhakanya sama orang tua. Yakitin hatinya, nyinggung perasaannya. Kita ingat sama sahabat Nabi yang susah mati, bahkan hampir meninggal dalam keadaan su'ul khotibah. Gara-gara apa? Gak bakti sama orang. Jakitin hati orang tua. Lebih ngebelain istrinya daripada orang tuanya. Siapa namanya? Algama. Susah mati ya. Tapi karena dia itu sahabat Nabi, Allah tunda kematiannya. Kalau model kayak naudzubillah, model kayak kita manusia-manusia biasa nggak nunggu lagi itu. Meninggal meninggal aja. Tapi enggak Alqamah sahabat Nabi kebetulan nyakitin hati ibu ya. Tiap kali beli barang, istri yang dikasih. Di depan ibunya, ibu tahani, tahani, tahani. Sampai sakit hati pegel. Ya, maka ibu jangan jadi jangan jadi istri ya alqabah eh, ya. Hati-hati, uh, jangan jadi istri ya al alqabah. Kalau mau jadi istri yang suaminya begitu mau kasih hadiah buat kita tanya, kamu udah beliin ibu kamu belum? Kamu udah kasih ibu kamu belum? Di bulan ini kamu udah uh, eh, kirim eh, belum buat ibu kamu? Jangan pikirin saya, ibu kamu nomor satu. Jadi istri yang begitu. Alqamah begitu wafat mukafat meninggal dunia di Nazak diceritanya. Ditalginin la ilaha illallah gak keucap, lisannya keluh. Istrinya udah nangis-nangis, kebingungan, ngeliat dia, dalam keadaan nazak sakaratul maut seolah susah bukan main wafatnya sampai sahabat akhirnya lari lapor kepada Rasulullah SAW Rasulullah al-gabah lagi sakaratul maut dan dia gak bisa-bisa kita talginin ada apa dengannya ya Rasulullah mau gak kamu datengin ke sana mampirin dia Rasulullah yang pertama ditanya apa al-gabah masih punya ibu gak punya Rasul panggil ibunya suruh datang ke tempatnya al-gabah Begitu utusannya Rasulullah datang, ibunya bilang, Al-Qawah sakaratul maut, biarin aja dia mati. Saya sampai dia mati, saya gak bakal nengokin dia. Ibunya dipenuhi dengan kekesalan. Ibunya sakit hati, ibunya tersinggung sama dia. Gak, sampai dia mati saya gak bakal datangin. Al-Qawah bukan anak saya, kata ibunya bilang. Oh, Rasulullah dikabarin sama sahabat, ibunya gak mau datang. Ibunya merasa tersinggung. Kata Rasulullah, coba panggil lagi, apa perlu saya yang datang kepadanya? Kata Rasulullah bilang, akhirnya dikejar sama sahabat, disamperin lagi ibunya ke rumahnya. Kata ibunya bilang, lah kalau Rasulullah yang panggil saya, maka panggilannya menjadi wajib bagi saya untuk datang. Biar saya yang datang, Rasulullah gak usah sini. Ibunya keluar, datang eh, di rumah Al-Qamah, masih dengan kemarahan yang sama. Dia ya lihat Alqamah keluh, gak bisa ngucap apa-apa, tapi gak berkeping sedikit pun. Dia tetap bilang, Masamah tu Alqamah. Saya gak bakal maafin kesalahan dia Alqamah. Kata Rasulullah, emang Alqamah salah apa sampai gak mau dimaafin? Ya, dia itu dulu sering kali menyakitiku atas perbuatannya kepada istrinya. Kalau dia belikan hadiah untuk istrinya seolah aku dianggap tidak ada di sana. Wah istrinya, istrinya, istrinya terus sampai lupa sama ibunya sendiri. Eh, Lama-lama dipendem-dipendem gak kuat akhirnya ibu ya. Ibunya bilang, lah masa waktu al sehingga bakal maafin al Kata dia bilang, kata Rasulullah, Taib, kalau kayak gitu kesian al Mau wafat gak bisa wafat nih gara-gara gara-gara adanya ganjelan ibu yang belum maafin dia. Kata Rasulullah, kalau gitu ya ashab, eh para sahabatku siapin kayu bakar. Kata Rasulullah bilang, kita bakar aja al biarin aja dia wafat dalam keadaan begitu kita bakar dia karena kesian kalau enggak kalau enggak dia bakal ngerasain api neraka yang lebih pedih lagi nanti di sana. oh Udah sahabat ikut aja disuruh sama Rasulullah nyiapin kayu bakar dikumpulin kayu bakar. Ibunya dari enggak berkembing kan? Kayu bakar disiapin kayak orang India mau meninggal. Kayak orang India mau meninggal. Atau Rasulullah taruh di sekeliling al -Gawah. Siapin ini apa namanya pemantik Di zaman Rasul saya nggak tahu pemantiknya apa siapin pematik, siapin minyak <coughs> buat kita bakar. Ibunya mulai tanya, ente eh, mau apain Alkamah ya Rasulullah? Kita mau bakar, kata Rasulullah bilang. Biarin dia ngerasain panas di dunia daripada dia ngerasain jeritan api neraka di sana nanti. Panasnya neraka berkali-kali lipat daripada panasnya dunia. E, mendingan Alkamah ngerasa di sini daripada ngerasa di sana. Ibunya mulai goyah. Oh kata Rasulullah mana minyaknya? Sengaja Rasulullah panggil. Itu Rasulullah tahu kelemahan hati seorang ibu kan. Mana minyaknya kata Rasulullah ambil. Ayo taruh di kayunya kata Rasulullah. Ibunya mulai mundur-mundur, gulur-gulur Rasul. Rasul, kenapa pakai begitu? Ya kita mau bakar kata Rasulullah bilang. Biar Alqamah mati dalam keadaan seperti itu aja. Akhirnya ibunya bilang, jangan Rasul, jangan. Aku gak sanggup melihat anakku dibakar di mataku. Aku gak sanggup melihat dia kau bakar di hadapanku. Jangan Rasul, jangan. Kata ibunya bilang, apa yang harus kulakukan agar dia mudah dalam wafatnya? Sabihu kata Rasul, maafin dia. Redoin dia. Maafin semua kesalahan-kesalahan dia. Bantu dia di dalam sakaratul mautnya. Maka akhirnya ibunya Al-Qabah bilang, ini itu bi al -gabah. Saya redo sama Al-Qabah. Maka kalau ada anak laki meninggal, ibunya masih ada, beruntungnya bukan main. Kalau ibu udah ucap saya redo, Masya Allah. Indi raditu bi alqamah. Saya reda sama alqamah. Seketika itu juga Alqamah langsung mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wafat Alqamah setelah itu Setelah Ibu Ridho Apa yang menunda? Dia sahabat Rasul Masih ketolong tapi kalau kita kan nggak tahu. Oleh karena itu jaga hubungan kita sama orang tua dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai murkanya dia justru meliputi kita. Minta ridho dia. Minta maafnya dia, minta apa namanya itu eh, rahmatnya dia sama kita. Padahal rahmatnya dia adalah rahmat yang paling luas di muka bumi ini. Makna rahmatullah wa rahmatu Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. hal gamah habis diridhoi sama ibunya baru dia syahadat baru dia meninggal dunia mudah-mudahan tidak ada lagi alqomah-alqomah selanjutnya yang ada hanya orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya insyaallah amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan kita semua ya diberikan kemudahan sama Allah dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu kita, ayah kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada insya Allah kita tetap terus bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka berdua insya Allah amin ya rabbal alamin mari kita bacakan suratul fatihah bagi yang sudah menitip-menitip doa ini eh, khusus untuk banyak buka Adi Hussein bin Hussein Al-Kaf Hasan Al-Idrus Antonia bin Baharudin uh, yang sedang sakit. Kemudian Hikmah Al-Katiri Ananda Salsabilah yang sakit-sakit uh, dan diri kita masing-masing semua insyaallah yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Allah beri kesembuhan yang sempurna dengan kesembuhan yang total insyaallah amin ya rabbal alamin berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana as'alhi bil masyi syafi wa afiyatul ma'afi لا شفاء إلا شفاء الشفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفيه من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد وجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وماء من مهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك التكفير والتكفير من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة